yang terakhir kali. Karena selama bulan Ramadan bahkan beberapa hari sebelumnya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita sibuk untuk mempersiapkan demikian juga mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Pada akhirnya kita sadar dan betul-betul disadarkan bahwa berpisah dan meninggalkan majelis ilmu adalah sesuatu yang pahit dan tidak menyenangkan. Setiap orang yang terlanjur cinta, terlanjur senang dengan momen-momen seperti ini. Duduk berkumpul bersama untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, majelis ilmu seperti ini ternyata sangat begitu berarti dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena inti dan poros dari kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari kembali juga ke hati.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 Organ tubuh ini apabila statusnya baik, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun akan ikut mendapatkan status baik. Sebaliknya, apabila organ tubuh yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini statusnya buruk, maka sudah bisa dipastikan keburukan itu pun akan terlihat dan dirasakan oleh seluruh anggota tubuh. Nah, organ tubuh yang dimaksud oleh Nabi alaihi wasallam itu apa dalam hadis ini? Nabi sendiri yang menerangkan ala wahyal kal. Organ tubuh yang dimaksud itu adalah hati. Jadi kesimpulannya kalau hati kita baik, maka seluruh anggota tubuh pun tubuh pun akan menjadi baik. Sebaliknya kalau hati yang kita punya buruk statusnya sakit atau bahkan mati, naudzubillah, maka itu pun akan terlihat pada seluruh tubuh kita. Sehingga hati dan fisik itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sehingga kita katakan bohong dan dusta. Kalau misalkan kita melihat seseorang yang amal fisiknya buruk, lantas dia mengatakan yang penting hatinya baik, itu sudah bisa kita katakan bohong. Nah, orang yang nggak sholat lima waktu, Sholat wajib lima waktu sehari dan semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau diingatkan jawaban yang penting kan hatinya baik. Kalau kita mengikuti tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernyataan seperti ini tidak bisa kita terima. Karena Nabi sudah mengatakan kalau hatinya baik, seluruh fisiknya pun baik. Dan itu terbukti dan akan terlihat jelas dalam kehidupan dia sehari-hari yang akan senang dan mudah untuk beribadah secara amal jawa, amal jawarih. Artinya kegiatan fisik. jadi memang momen-momen seperti ini memang tidak bisa kita pungkiri adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Duduk bersama-sama mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu kedua. Nah, disebut sebagai ruh atau kekuatan ruhani bagi kita semua. Kalau hati ini sudah mendapatkan nutrisi yang cukup, suplemen yang menunjang, yaitu siraman nasihat, mendengarkan kalimat-kalimat bijak, merenungkan kata-kata penuh hikmah. Nah, yang tentunya itu semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka nah, hati kita pun akan hidup, hati kita pun akan baik. Masyarul muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Apa jadinya apabila hati yang kita punya sudah sekian lama tidak mendapatkan siraman rohani yang layak dan mencukupi. Yang betul-betul tepat. Karena mungkin kita anggap itu sebuah siraman rohani, ternyata bukan menyuburkan hati, justru mematikan hati. Apa jadinya sekarang kalau misalkan hati yang kita punya sekian lama, sekian waktu, berpuluh-puluh hari tidak mendapatkan siraman rohani berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang harus dipahami dengan paham as-salafus salih, generasi terbaik umat ini. Yang bebas, selamat dan bersih dari semua unsur dosa dan maksiat. Apa jadinya kalau hati seperti ini yang tidak mendapatkan seraman rohani berpuluh-puluh hari? Apa yang dirasakan oleh si pemilik hati kalau bukan kering dan gersang? Nah. Jangankan berpuluh-puluh hari, ada seorang ulama bertanya kepada murid-muridnya, "Ara'aitum law anna maridhan yumna'u min ta'amihi wa syarabihi wa dawa'ihi, kaifa yakun?" Ada seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian sekarang bagaimana kalau misalkan ada orang sakit, jatuh sakit. Dia tidak boleh makan, dilarang minum, tidak diberi obat. Orang sakit parah nih. Makan gak dikasih, minum juga tidak diberikan, obat juga tidak diberikan. Dibiarkan. Ya jelas murid-muridnya menjawab, ya mut, oh ya orang seperti ini akan mati wahai guru. Kata ulama tersebut, fakadzalikal qalb. Seperti itu jugalah hati yang kita punya. Kalau sampai jauh dari majlis ilmu, salah satu ayam selama tiga hari berturut-turut, maka hati itu pun akan mati. Jadi jangankan berpuluh-puluh hari, tiga hari saja, itu haji akan terasa mati. Yang parah, na'udzubillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini perlu kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Statusnya parah apabila kita tidak mampu membedakan, tidak memiliki rasa, sehingga tidak bisa menilai kapan haji kita baik dan kapan hati, kita buruk. Kita tidak memiliki kemampuan untuk merasakan hati kita sedang naik atau sedang turun. Biasa-biasa aja tuh. Enggak mengikuti taklim, enggak ngaji, tidak menghadiri majelis ilmu, mungkin sampai sebulan dua bulan biasa ya mas orang popon nah, itu berarti ketergantungan dan rasa cinta anda kepada ilmu masih belum seberapa masih terlalu kecil. Bandingkan mereka yang betul-betul cinta dan rindu kepada ilmu. Yang memang cinta kepada Allah Azza wa Jal dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangankan untuk dipisahkan beberapa hari, dipisahkan beberapa saat saja, dia sudah merasa berat. Kalaupun diberi pilihan antara menghadiri majelis ilmu, mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dia diberi pilihan antara menghadiri majelis ilmu dengan makanan spesial, minuman istimewa, atau apapun itu yang sifatnya duniawi. Tentu dia lebih memilih ilmu. Tentu mereka lebih memilih ilmu. Kalau misalkan diberi pilihan antara menghadiri majelis ilmu, mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam dengan tidur di atas ranjang yang menyenangkan, di bawah selimut yang menghangatkan. Dia akan lebih memilih ilmu. Kisah-kisah para ulama tentang hal ini terlalu banyak untuk kemudian diceritakan. Ada di antara mereka yang rela meninggalkan jabatannya hanya untuk menuntut ilmu agama. Ada di antara mereka yang rela meninggalkan istana milik ayahnya karena ayahnya seorang menteri bahkan perdana menteri. Itu ditinggalkan. Dia tidak suka dan tidak senang dengan kehidupannya sebagai seorang anak pejabat tinggi dia tinggalkan itu semua demi menuntut ilmu agama. Ada di antara mereka yang rela meninggalkan istri dan anak-anaknya. Setahun, dua tahun, bahkan belasan tahun lamanya. Karena dia lebih memilih kelezatan ilmu agama. Nah, tentu itu semua tadi dengan keribuan dari istri dan anaknya. Bukan kemudian ditinggal pergi gitu, bukan. Salah dan keliru kalau dipahami seperti itu. Nah, tentu dengan batasan-batasan syariat. Ada di antara ulama yang hidupnya kaya raya. Lalu semua harta yang dia punya habis ludes hanya dalam satu hari. Kenapa? Karena harta benda yang dia punya digunakan untuk menebus sekian ratus jilid buku, sekian ratus kitab yang ditulis para ulama. Karena kitab atau buku yang berisikan ilmu ilmu agama bagi mereka bagi para ulama itu sangat mahal dan tidak bisa dinilai harganya karena begitu sangat tinggi. Nah, ada di antara mereka yang meninggalkan kampung halamannya, pekerjaannya dan seterusnya. Kenapa mereka tinggalkan itu semua? Demi mendapatkan ilmu. Karena mereka yakin kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman hati itu sangat ditentukan dengan ilmu. Ilmu itulah yang akan menjadi penjaga kesuburan hati sehingga hati tetap segar, hidup, subur yang nantinya akan memberikan pengaruh besar pada fisik jasmaninya yang kemudian berlanjut dalam kehidupan yang sehari-hari. Maka masyarakat muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, saya yakin masing-masing kita memiliki kemampuan untuk mengukur kadar hati kita. Apakah sudah stripnya merah? Artinya hati-hati ini merah ini. Sebentar lagi mati. Nah, atau stripnya masih kuning, masih hijau, atau warna yang lain monggo. Warna itu juga pilihan masing-masing. Nah, barakallahu fiikum. Masyarakat muslimin yang dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang surga itu ternyata puluhan bahkan ratusan. Bahkan setiap ayat Al-Quran kalau dihubung-hubungkan selalu menunjukkan surga atau neraka. Ayat yang menunjukkan surga jelas ya kita pahami bahwa ini ayat yang mengajak kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat tentang neraka, apa hubungannya dengan surga? Ternyata ayat yang menjelaskan tentang neraka sekalipun adalah dalil. Dasar hukum untuk kita merindukan surga. Sekarang ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang neraka, kedahsyatannya, hukuman dan siksa yang ada di dalamnya, kepedihan yang dirasakan oleh para penduduknya, semua tentang neraka. Ayat Al-Quran tentang neraka. Bukankah ketika kita membaca ayat-ayat tersebut akan menghadirkan rasa takut? Akan menghadirkan keinginan dari kita untuk tidak ingin masuk ke dalamnya. Bukankah dengan membaca ayat-ayat yang menerangkan tentang neraka akan memacu semangat kita mengharap dan mencari surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW pun demikian hadis Nabi Muhammad SAW pun demikian. Surga Allah Subhanahu Wa Taala yang dalam Al-Quran dan hadis Nabi alaihi wasallam disebut dengan Al-Jannah. Disebut dengan Al-Jannah. Al-Jannah atau surga. Di dalam bahasa Al-Quran dan bahasa hadis Nabi alaihi salatu wasallam ada sekian banyak nama yang disebutkan untuknya. Ada sekian banyak nama yang disebutkan. Pintu-pintunya ternyata bukan hanya satu. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada delapan pintu surga. Masing-masing hamba yang kelak menjadi penghuni surga akan masuk ke dalam surga melalui pintu sesuai dengan amal ibadahnya semasa ia hidup di dunia. Kalau dia min ahli salah, famin badis salah. Kalau misalkan semasa hidupnya di dunia dia senang dan gemar untuk melaksanakan sholat, bukan hanya yang wajib, yang sunnah sekalipun dia jaga, akan masuk surga melalui pintu sholat. Kalau dia senang berinfak, zakat dan sedekah, harta dia bagi kepada yang berhak, maka dia akan masuk ke dalam surga melalui pintu sedekah. Kalau dia berpuasa, senang berpuasa bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun tetap dia jaga. Seperti itu juga akan masuk ke dalam surga melalui pintu puasa berjihad fi sabilillah dan seterusnya. Gambaran tentang surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan tentang surga Allah Subhanahu wa taala, "Mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah disaksikan oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Artinya, keindahan apapun yang pernah kita lihat, keindahan apapun yang pernah kita dengar, keindahan apapun yang pernah kita bayangkan dan kita angan-angankan, surga jauh lebih indah lagi. Kemampuan manusia untuk berpikir, berimajinasi tidak akan sampai pada kadar surga yang telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau misalkan kita membaca ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang sungai. Di surga itu ada sungai yang mengalir. Ada sungai susu, sungai madu, sungai khamer, tetapi tidak memabukkan. Nah, kita hanya bisa membayangkan, tapi yang sesungguhnya nyata dan hakikatnya itu jauh lebih baik dan lebih indah dari yang kita bayangkan. Nah, buah-buahannya, makanan-makanannya, nah, rumah dan tempat tinggalnya. Nah, bayangkan saja rumah dan tempat tinggal di surga itu terbuat dari emas, dari perak, murni tanpa ada campuran batu dan semen. Intan, zamrud dan berlian. Nah, pakaiannya adalah sutra. Nah, makanan apapun yang diinginkan selalu ada. Makan sebanyak-banyaknya, sekenyang-kenyangnya. Nah, di sana tidak ada kotoran. Tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil tidak ada ingus, tidak ada dahak. Apapun yang dimakan dan diminum akan berubah menjadi keringat. Keringat yang keluar pun wanginya sewangi misik. Tidak ada bau mulut. Tidak ada capek. Tidak ada lelah. Tidak ada sakit. Tidak ada tua. Semua kembali menjadi muda innalakum antasihhu fala tasqamu abadan wa innalakum antahyau fiha fala tamutu abadan seperti itu Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada kita tentang keadaan di surga nanti semua yang masuk ke sana akan sehat selama-lamanya tidak ada sakit akan hidup selama-lamanya tidak ada kematian bayangkan semua yang kita impikan di surga semua yang pernah kita impikan untuk kita peroleh di dunia itu sudah dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala di surga. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang sengaja dan ingin sakit dengan sadar ingin sakit, inginnya sehat. Apalagi zaman sekarang biaya berobat atau biaya untuk kesehatan sangat tinggi sekali. Nah, di sana masyarakat muslimin rahimakumullah di surga tidak ada sakit. Banyak dari kita takut kepada kematian, inginnya hidup kekal, ingin hidup seribu tahun lagi. Saya, saya siap matilah kalau anakku sudah di uang. Kalau udah kerja saya siap. Eh anaknya punya anak, cucunya. Aduh imut. Ya Allah jangan matikan aku sampai lihat cucuku gede. Cucunya punya anak lagi. Cicit ya Allah Beri aku umur panjang biar bisa mengakapkan cicitku. Manusia inginnya umurnya panjang. Nah, di dunia tidak ada yang seperti itu. Kematian pasti datang. Jadi siapapun di antara kita yang ingin hidup kekal, ya pilihannya di surga dengan penuh kenikmatan ini ini dan itu. Kalau misalkan di dunia kita tidak senang, kita benci kepada konflik dan perselisihan, perselisihan dengan keluarga, perselisihan dengan tetangga, perselisihan, perselisihan dengan saudara, perselisihan kepada siapa saja. Kita tidak menginginkannya. Nah, tapi itu tidak mungkin di dunia. Berselisih itu pasti akan selalu ada. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَلَا يَزَالُونَ yang namanya manusia itu akan terus berselisih, berbeda pendapat kecuali mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap kali berselisih dikembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kalau menginginkan hidup bebas konflik, bebas perselisihan, hanya ada satu jawabannya, surga. Nah, karena seluruh penduduk surga itu ala qalbi rajulin wahid. Bahkan ala atqa qalbi rajulin wahid semua penduduk surga itu sehati dan sejiwa. Tidak ada konflik di antara mereka. Nah, setiap pekan sekali ketampanan dan kecantikannya bertambah, bukan berkurang. Kalau di dunia kecantikan atau ketampanan itu kan berubah, akan habis dimakan usia dan umur. Ketika umur 17 tahun sampai 30 masih cantik atau gagah, Usia 50 masih terlihat cantik, masih terlihat gagah tampan. Usia 60 sudah mulai kurang menarik. Mulai dari fisik tubuhnya, wajahnya, nah, dan yang lain-lainnya. Tetapi di surga, setiap pekan sekali, kecantikan dan ketampanan mereka semakin bertambah. Nabi Muhammad SAW yang menyatakan dan menjelaskannya untuk kita. Di surga itu ada pasar nah, tempat mereka bertemu. Nah, ketika mereka bertemu yang laki-laki di pasar, mereka mengatakan, "Uh, wajahmu tambah gagah, wajahmu tambah gagah." Ketika mereka pulang ke rumah masing-masing, ke istananya masing-masing, istrinya yang menyambut, "Uh, engkau bertambah gagah." Kata suaminya, "Engkau pun bertambah cantik." Yang ditinggalkan. Setiap laki-laki yang masuk surga dan istrinya salehah akan hidup bersama ditambah dengan 72 bidadari lainnya. Tidak ada cemburu. Di dunia baru ngomong, aku pengen nikah mana? Wow! Pengen nikah mana? Ribut, piring terbang lah, gelas terbang lah, Ribut, yang istri sudah ngambek langsung toto-toto ambil baju, masukkan tas, pulang. Pagi-pagi mana istriku? Ada kertas, mas aku tak pulang dulu Nah, kalau cuma mikir ingin nikah lagi, kan itu. Di surga, bukan hanya istri yang salihah ikut menemani. Ada 72 bidadari lainnya. Nah, itu pun tidak ada cemburu. Gak usah, wah bagi cintanya gimana 72 ini? Gak usah. Nah, semuanya 100, 100, 100 persen semua. Bukan 100 persen dibagi 72 enggak. 100 persen, 100 persen, 100 persen, 100 persen. Kan gitu. Dan seterusnya. Itu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Luasnya nggak bisa dibayangkan. Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa di surga itu inna fil jannati la syajaratan yasiru rakibu fi dhilliha mi'ata amin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam au kama di dalam surga itu ada sebuah pohon. Bayang-bayangnya itu ini pohon banyak daunnya ya Bawahnya kan tempat berteduh bayang-bayang itu. Jaraknya kata Nabi alaihi wasallam hanya bisa ditempuh dalam jarak waktu 100 tahun perjalanan menggunakan kuda cepat dan tidak pernah berhenti. Sekarang kalau kuda kecepatannya 80 km saja. Jangan 100 km, 80 km per jam. Kali 100 tahun jadinya berapa itu? Udah gak usah dihitung. gak usah dihitung. Pun terlalu luas ya itu satu pohon. Satu pohon di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Gak ya. Nggak usah dihitung ya, nggak usah macam-macam. Dan itu kalau pendekatannya 80 km per jam kali 100 tahun, satu hari 24, 24 kali satu bulan 30 sudah berapa itu? Nggak bisa kan, nggak nyanda. Percaya aja kalau surga itu lu luas sekali dan sangat-sangat luas sekali. Nah, ini surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu sudah ada. Telah diciptakan. Dan kita yakin serta percaya itu akidah kita. Karena Allah Azza wa Jalla telah menyebutkannya. Uiddat lil muttaqin. Surga itu telah dipersiapkan, telah diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk hal yang seperti ini, akal nggak boleh masuk. Anak surga diciptakan sekarang gue ngopo? Di sini opo? Itu bukan hak anda yang menciptakan bukan anda loh Tanya fungsinya dan tujuannya apa? Itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang jelas surga itu sudah ada. Nah, itu akidah ahli sunnah wal jamaah yang telah disebutkan oleh para ulama as-salafus salih dan seterusnya. Maka masyarakat muslimin yang dimuliakan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita sebagai seorang hamba yang yang baik, berusaha baik, tidak akan pernah berhenti untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan menuju surganya. Nah, kalau misalkan dalam bentuk doa, Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bahwa siapapun di antara kita yang meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga sebanyak tiga kali, maka surga akan mengatakan ya Allah, masukkanlah dia ke dalamku. Sebaliknya kalau kita meminta perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak tiga kali, maka neraka pun akan mengatakan ya Allah jauhkan dia dariku. Nah, ya banyak-banyak kita meminta Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu surga. Dan ya Allah, sungguh aku meminta perlindungan kepadamu dari neraka. Tiga kali. Allahumma as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Surga akan mengatakan, "Ya Allah, masukkan dia ke dalamku." Neraka mengatakan, "Ya Allah, jauhkan dia dariku." Nah, namun jalan untuk menuju surga adalah ibadah. Siapapun di antara kita yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala tidak ada cara lain kecuali dengan beribadah. Nah, nah, ibadah yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla itu pilihannya banyak sekali. Ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Ada yang waktunya telah ditentukan, ada juga waktunya yang diberi kebebasan buat kita. Nah, jadi ibadah itu mutanawwi'ah. Ibadah itu variasinya sangat banyak. Bukan hanya satu jenis, 5 atau 10 jenis. Ibadah itu sangat banyak sekali. Tapi mungkin karena keterbatasan pengetahuan kita, pada saat ingin menyebutkan contoh-contoh ibadah, mungkin tidak banyak yang bisa kita temukan. Andai kita ditanya oleh orang dan diminta, coba sebutkan 50 jenis ibadah yang Anda ketahui. Kita perlu waktu untuk berpikir menjawabnya. Satu jam saja saya kira belum cukup. Nah, untuk menulis jenis ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Berhenti dulu. Berbuat baik pada orang tua, berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada teman, berbuat baik pada binatang, berbuat baik pada tumbuhan, berbuat baik pada berhenti dulu. Oh ya, menghormati guru, menghormati murid, kan itu ya. Membaca Al-Quran, membaca zikir, berhenti dulu, pikir. Itu baru 50. Belum kalau diminta nulis 200. Jadi ibadah itu kan banyak sekali. Ibadah itu sangat banyak sekali. Tetapi malam hari ini, masyaallah muslimin rahimakumullah, ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya untuk menjelaskan siapa-siapa sajakah yang disebut sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari sahabat yang mulia Iyad ibn Himar radhiyallahu taala sahabat Iyad radhiyallahu taala ain ya alif dad Iyad ain ya alif dad ibn Himar radhiyallahu taala diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari awal sampai akhir tadi tidak ditulis nggak apa-apa Nanti setelahnya sampai penutupan tidak ditulis tidak apa-apa. Tapi yang hadis ini tolong ditulis minimal terjemahnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ahlul jannati salasa. Ahlul jannati salasa. Zu sultani muqsitun muwaffaqun wa rajulun rahimun raqiqul qalbi lidhi qurba wa muslimin wa عفيف متعفف ذو عيال Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisnya sahih riwayat Imam Muslim Kata Nabi alaihi salatu wassalam penghuni surga itu ada tiga golongan Yang pertama penguasa yang adil dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk surga itu ada berapa golongan? Tiga golongan. Yang pertama penguasa yang adil dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tidak ditulis nggak apa-apa, setelahnya tidak ditulis nggak apa-apa. Mengono rekaman. itu yang pertama, zu sultanin muksifun muwaffaq. Yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi lidhi kurba wa muslim. Seorang hamba seorang hamba yang mempunyai sifat rahmah yang mempunyai sifat rahmah hatinya lembut kepada kerabat dan kaum muslimin kepada kerabat dan kaum muslimin. Itu yang kedua, seorang hamba yang hatinya penuh rahmah. Hatinya lembut kepada seluruh kerabat dan kaum muslimin. Yang ketiga, warajulun afifun muta'affifun dzu iyalin. Seorang hamba yang menjaga kehormatan dirinya menjaga kehormatan dirinya Zu'iyalin. Sementara dia memiliki tanggungan keluarga. Sementara dia memiliki tanggungan keluarga ini. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Iyad rahimahu eh, radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ahlul jannati thalatha penduduk surga itu ada tiga golongan. Artinya di antara golongan manusia yang akan masuk surga dan menjadi penghuni di sana ada tiga. Bukan berarti yang keempat tidak ada. Bukan maksudnya menafikan yang kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya tidak. Tadi di depan sudah kita terangkan bahwa jalan menuju surga yaitu ibadah variatif. Macam dan jenisnya itu banyak sekali. Akan tetapi secara khusus Nabi Muhammad SAW menyebut tiga hal di dalam hadis ini. Jadi yang perlu digarisbawahi dan kita selalu ingat bahwa mereka yang masuk surga tidaknya terbatas pada tiga golongan ini. Nah, tapi masih ada yang lain-lain, yang lain-lain. Nah, Nah, Nabi Muhammad SAW menerangkan yang pertama, Zu sultanin muksitun muwaffaq. Nah, seseorang yang memiliki kuasa dan wewenang. Mampu bersikap adil, jujur, sehingga ucapannya, perbuatannya, kebijakannya bisa dinilai sebagai ucapan atau kebijakan yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami bahwa yang dimaksud Zu Sultan, penguasa, itu mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Kewenangan yang sifatnya luas sampai kewenangan yang sifatnya sempit. Karena ketika hal ini tidak dipahami dengan benar, kita akan selalu mengarahkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kepada penguasa yang tertinggi. Hingga akhirnya apa? Melupakan diri sendiri sehingga akhirnya melupakan diri sendiri. Nah, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Salihin menyebutkan seperti itu. Artinya mulai dari kedudukan yang paling tinggi ila adnaha sampai yang paling rendah. Nah, kalau misalkan kita berbicara di negara kita ini, mulai dari presidennya, kemudian segenap menteri pembantunya, kemudian para kepala daerah dari tingkat satu gubernur, bawahnya lagi bupati, wali kota, bawahnya lagi terus camat, desa, lurah, pak dukuh, RW, RT. Ini semuanya masuk dalam pengertian hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk semuanya. Nah, kita yang punya kewenangan di area terbatas, nah, di area terbatas, misalkan di kantor, di tempat kerja, sampai pada tingkatan keluarga kita. Panjenengan semua sebagai seorang suami dan seorang ayah adalah kepala rumah tangga. Nah, itu juga disebut sebagai dhu memiliki kekuasaan, harus bersikap adil. Nah, memohon selalu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bersikap adil itu nyatanya kalau ingin dipraktekkan ternyata tidak gampang bersikap adil itu ternyata tidak gampang sekali. Nah. Karena kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan adil itu walau ala anfusikum. Keadilan itu juga tetap diterapkan pada diri sendiri. Kalau misalkan kita bisa bersikap adil kepada si A, si B, si C, sampai pun itu keluarga sendiri tetapi yang paling terpuncak adalah menegakkan keadilan itu pada diri sendiri. Menegakkan keadilan itu pada diri sendiri. Ini tidak semua orang mampu. Sehingga untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala memerlukan perjuangan. Nah, memerlukan perjuangan. Nah. kalau contohnya sangat banyak sekali sebenarnya. Nah, peraturan yang sudah kita buat sudah kita sepakati. Kalau misalkan peraturan itu dilanggar oleh orang lain, kita memiliki semangat untuk menegakkan keadilan. Oh, nggak boleh itu harus dihukum sanksinya ini. Tapi giliran yang melakukan kesalahan, pelanggaran peraturan itu ternyata orang dekat kita. Ayah iya loh, kok jadi balani mana ya? Gitu. Atau misalkan dalam keadaan darurat dan mendesak, ah kali-kali nggak apa lah. Padahal dia yang membuat peraturan. Dia yang membuat tata tertibnya. Nah, maka menjadi penguasa itu ternyata tidak mudah. Pertanggungjawaban itu luar biasa. Bukan hanya kepada rakyat, kepada warga, kepada masyarakat, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW telah menanamkan betul-betul kuat kepada para sahabatnya. Inna la nuwallim ra'an liman yas'aluha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah memberikan batasan. Wewenang dan kekuasaan ini tidak akan kami berikan kepada orang yang memintanya. Jadi sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala dan beberapa sahabat itu datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, wallini." Ya Rasulullah, tolong angkat aku sebagai seorang pejabat. Ini permintaan sahabat. Yang meminta bukan sembarang orang, sahabat Nabi yang jelas imannya tinggi, takwanya kualitasnya luar biasa. Nah, sahabat yang jelas-jelas tidak ada tendensi pribadi dan duniawi. Para sahabat yang jelas sudah menghabiskan dan mewakafkan semua yang mereka punya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang kita sudah pastikan keikhlasan dan ketulusan mereka. Ini sahabat. Datang menemui Nabi Ali wasallam, "Ya Rasulullah, angkat aku sebagai pejabat." Nabi mengatakan, "Oh enggak, Justru kepada mereka yang meminta secara langsung tidak akan kami tidak akan kami serahkan jabatan ini. Nah, itu kalau dalam aturan Islam. Kalau dalam aturan Islam yang ditanamkan betul oleh Nabi Muhammad SAW, kita berusaha untuk menghindar dari yang namanya jabatan. Menghindar sehindar-hindarnya. Kalau masih mungkin untuk menghindar, hindari. Bukan kemudian dicari, Sampai kemudian sikut kanan, sikut kiri, jegal kanan, jegal kiri, banteng. Bukan seperti itu. Tapi sebisa mungkin dijauhi. Wah, nek, kalau kita tidak nyalon, tidak milih, terus yang jadi pimpinan sopo. Nabi kan sudah mengatakan, kami tidak akan serahkan kepemimpinan ini kepada yang meminta. Tapi kepemimpinan ini kan kami berikan kepada yang mampu. Jadi memang Garisnya seperti itu kalau dalam Islam itu. Wewenang itu dilimpahkan. Wewenang itu dilimpahkan sehingga tanggung jawabnya luar biasa. Tidak ada istilah bayar utang, tidak ada istilah bayar dendam. Wingin teh oke, saya kudu untuk gantine. Nah, ne orang kepilih karpet yang dari sumbangan diminta kembali. Kan itu. Atau mungkin keramik yang sudah dipasang diteteli. Kan itu. Lah orang kepilih, kayak duit orang milih, jadi milih. Balik, sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Sudahlah yang seperti itu, na'udzubillah. Sudah menjadi rahasia umum. Kalau para ulama kita dulu, subhanallah mereka begitu semangatnya untuk menjauh dari yang namanya jabatan. Ada di antara mereka yang akhirnya meninggalkan kampung halamannya pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Nah, ada di antara mereka nah, yang sampai dicambuk, dicambuk di penjara hanya karena tidak mau diangkat sebagai pejabat. Wah, naik zaman saya ini dia omongin omong gendeng kayak gitu. Diangkat, diangkat oleh SK pengangkatan, gajinya lebih gede, tasnya lebih besar kok malah nggak mau. Diancam dengan cambukan, diancam dengan penjara, lebih milih penjara. Kiwa apa ini? Nggak ada. Tapi dulu di zaman para ulama kita ada seperti itu. Lebih rela. Bahkan ada di antara mereka lebih memilih tapi pada akhirnya tidak tidak dilakukan. Tapi sempat dikatakan kepada para utusan khalifah, utusan raja yang terdiri dari para polisi-polisi itu, tentara-tentara itu, diutus untuk menjemput paksa mau diangkat jadi pejabat. Kata para ulama, kata ulama tersebut, aku lebih senang tubuhku ini disisir dengan sisir besi yang tajam sampai habis daging dan kulitnya tersisa tulang. Silahkan yang penting jangan angkat aku jadi pejabat. Wah, zaman ini no, mas kayak gitu mas. Nah, nggak ada, ada nggak kira-kira mas itu orang kayak gini? Lebih rela dicambuk daripada diangkat jadi pejabat. Ada yang pura-pura gendeng mas. Dapat bocoran kalau mau diangkat jadi pejabat, itu akhirnya keluar ke pasar, nggak pakai sandal, bajunya dibalik, terus jalannya dibuat kayak wong gendeng. <laughs> Ulama hanya karena tidak ingin jadi pejabat. Ketika utusan khalifah itu datang untuk mempersilahkan dibawa ke kota raja, orangnya mana itu? Halawang kok ini ada dengan pejabat. Baru berapa detik lihat kayak gitu langsung kembali. Khalifah oh gak pantas orang kayak gitu jadi pejabat. Kenapa orang? Oh ya sudah. Pura-pura edan. Mohon maaf. Itu nggak pakai. Jadi telanjang kaki, bajunya dibalik, terus jalannya dibuat begini, terus ngomongnya ngawur. Kalau sekarang zaman sekarang ya, kalau nggak kepilih baru. ya Mas Arif, zaman sekarang begitu. Kalau nggak kepilih, wah itu sudah. Makanya sudah mulai pil apa pilek itu, rumah sakit jiwa sudah menyiapkan ini untuk tahun ini. Untuk menghadapi ini kami sudah persiapkan berapa kamar kosong. Ya nyuwun pangapunten nah, itu kenyataan kok ya. Mau ditutup-tutup bagaimana? Maka ya apa namanya sudahlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi memang ada keinginan wah pengen kalau pengen jadi penduduk surga ya jadilah pemimpin yang adil. Jadi kita harus rame-rame jadi pemimpin ya sudah bukan seperti itu cara memahaminya kan itu ya. Kalau anda yang belum jadi pemimpin usahakan enggak lah. Enggak. Nah, bukan anda yang meminta, tapi kalau anda yang ditunjuk dan dipilih jalankan tanpa ada niatan dari awal. Wah, aku tak pura-pura tawadu dan dipilih Oh, iya. Pura-pura delik bin kepilih oh iya. sama aja. Jadi betul-betul jujur dan tulus untuk menghindar. Tapi suatu saat ditunjuk, enggak kamu jadi kepala bagian, enggak kamu jadi kepala bagian. tanpa ya sudah laksanakan amanah dan tugas itu. Nah, laksanakan dan jangan pura-pura gila. Karena iman sampean tidak seperti imannya para ulama. Pas benar-benar gila langsung dipecat beneran gimana? Malah gila beneran kehilangan pekerjaan. Imannya beda. Tapi yang perlu digarisbawahi itulah semangat para ulama agar terhindar dari yang namanya jabatan itu. Tapi kalau memang tidak bisa dihindarkan, sudah ditunjuk dan ditentukan, jalani dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dengan, dengan keadilan. Mudah-mudahan panjenengan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi penduduk surga. Nah, alhamdulillah melalui kesempatan ini juga, marilah kita mengingat selalu salah satu kewajiban kita sebagai warga, sebagai masyarakat, sebagai kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini negeri Indonesia. Kita ingatkan sekali lagi dan seterusnya. Tolong doakan selalu agar pemerintah kita mendapatkan taufik dan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa-doa kita sisipkan Bahkan kalau bila perlu bukan disisipkan, betul-betul diagendakan. Nomor satu, nomor dua, ya Allah, Berikanlah taufik dan kesabaran, petunjuk dan hidayah untuk para pemimpin negeri kami. Ya Allah berikanlah kesabaran dan taufik untuk presiden kami, wakil presiden kami dan seluruh pembantunya dari kalangan menteri. Ya Allah berikanlah apa namanya perlindungan, berikanlah kesehatan selalu untuk Bapak Bupati kami di Kulon Progo, Bapak Hasto Wardoyo. Doakan, sebutkan namanya. Itu akidah ahli sunnah akidah umat Islam. Nah, itu kewajiban kita. Kewajiban kita itu mendoakan kebaikan para pemimpin kita. Alhamdulillah, para pemimpin kita adalah para pemimpin muslimin, para pemimpin yang baik, para pemimpin yang berusaha untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, kalau misalkan kita melihat ada kekurangan atau misalkan kita melihat ada kesalahan, barangkali kekurangan itu karena kita tidak mau mendoakan mereka agar mendapatkan kesabaran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penduduk surga itu kata Nabi alaihi salatu wasallam rajulun rahimun raqiqul qalbi lidhi kurba wa muslim. Ini penduduk surga yang golongan kedua. Mereka yang hatinya penuh rahmat, hatinya lembut dan lunak kepada kerabat dan keluarga. Fadilatul Syekh Muhammad bin al Utsaimin rahimahullah dalam menerangkan artinya dia memiliki kasih sayang kepada kerabatnya semuanya, kepada orang-orang fakir dan miskin, kepada orang-orang membutuhkan dan memerlukan, kepada seluruh kaum muslimin. Dia mempunyai sifat rahmah, kasih sayang dan perhatian kepada saudara-saudaranya. Nah, nah masalah muslimin rahimakumullah. Nah, itu mulai kita praktekkan dari lingkup keluarga. Anda sebagai suami bersikaplah lemah lembut kepada istri. Anda sebagai ayah bersikaplah lemah lembut kepada anak-anak Anda. Jangan anak-anak itu dijadikan samsak buatan. Dikit-dikit wah, dikit-dikit jewer, dikit-dikit cubit, gajul, wah. Kan itu ambil kayu, cetak. Bukan seperti itu. Nah, mulai dari keluarga dengan penuh cinta, penuh lembutan. Lah anakku Ustaz, nek ora dikasari ra manut dia e. Diomongi apa-apa mbantah. Apa? Anak wedi. Nah, Tapi kalau udah dipukul langsung diem Ustaz. Jangan lihat itunya, itu pasti ada kronologisnya itu. Pasti ada cerita-cerita sebelumnya. Jangan cerita sepotong-potong sama saya. Nah, nggak mungkin anak seperti itu kalau nggak ada sebabnya. Dulunya pasti sudah dikasarin sama bapaknya. Nah, akhirnya sudah terbiasa kasar, kalau nggak kasar nggak mau. Nah, karena buktinya banyak orang tua tanpa menggunakan cara kasar dengan penuh kelembutan, anak bisa manut, anak bisa nurut. Nah, tapi mungkin karena kesalahan prosedur dari awal, ya akhirnya produksinya pun apa kualitasnya berkurang. Kan dari awal sudah tidak terdidik dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang, akhirnya anak memiliki sifat pemberontak. Nah, sifat lemah lembut, rahmah itu juga kita tujukan kepada tetangga sekitar kita, kanan kiri, depan dan belakang kita. Nah, kita memiliki kepekaan, kita sensitif secara sosial kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, contoh sebagai eh, ambil sebagai contoh, ambil sebagai contoh. Apa namanya barakallahu fikum? Uh, ambil sebagai contoh ini hidup bertetangga puluhan tahun, belasan tahun di zaman teknologi seperti ini, kok ya bisa nih nggak punya nomor HP tetangganya? Kan ini. Gitu. Punya temen di Aceh, punya temen di Papua, jauh sekali punya. Tapi kalau tetangganya sendiri, atau tetangga ya usah tiap hari ketemu. Iya, kalau pas ketemu kan nggak mungkin di Dia depan rumah, kita depan rumah, telepon-telepon bukan. Tapi suatu saat nanti ketika diperlukan, kan gitu, ketika diperlukan minimal kita punya apa namanya nomor telepon tetangga misalkan kita punya tetangga di sana sedang pergi pulang kampung nah, pas hari-hari lebaran seperti ini sepi ada orang datang pakai seragam resmi bawa mobil buka pagar rumah tetangga kita rumahnya juga dibuka angkat-angkat barang nah, kita bukan harus pindah neng di tangga padahal maling tapi kan dengan modus seperti itu pakai seragam resmi, kan gitu pakai ini wah santai gitu. Gak ada rasa takut kenapa? Karena dia tahu pemiliknya ada di kampung. Tapi kalau kita punya nomor HP-nya, Mas, jenengan mas pindahan nomor berapa? Mboten kula teng desa nih, Pucuk gunung nih galo nih, Misalkan Nang Girimulyo. Lah kok dipindahin? Mboten khasnya kulon progo bahasa Nah itu kok diangkat-angkat, oh berarti tanah virus kan? Kan gitu, bukan, oh bangunnya pindah nar, pindah ini Barang sudah diangkat semua, 12 pergi, orang yang datang, wah maling, maling, kerampokan. Loh, kalau jadi kan pindahan ya mas, wah, wah hilang. Contoh seperti itu pernah terjadi atau sering terjadi atau tidak pernah terjadi? Hah? Kok mungkin? Kalau Ustaz Isa mungkin, kalau anda sudah terjadi Ustaz. mungkin saya itu sudah pernah terjadi. Jadi itu memang malingnya tuh saking jahatnya itu kayak melakukan kejahatan tenang banget. Pakai mobil resmi itu. Kan ada jasa angkutan dulu Ustaz. Jasa angkutan pakai baju ini resmi. Jadi tetangganya wah pilihan ya, ini ini Sampai setengah jam rampung itu kan ini 14 pergi ternyata rampok Nah, itu kan nomor HP. Kan. Misalkan sakit, misalkan ini, misalkan itu banyak. Ya, nomor HP lah. Agar kita punya kepekaan, sensitif pada lingkungan kita, sosial kita. Ada apa-apa tinggal telepon, kita juga bagi. Walaupun nggak diminta sama tetangga, nyumpang ngapunten Mas, nek ada apa-apa tolong hubungi saya, ini nomor HP saya. Kalau nggak punya kartu nama, pakai kertas nama. Kertas nama itu kertas biasa sesuai terus kasih nama sama nomor HP-nya. Ini kertas nama saya Kan itu. Jadi ada bapak enak, insya Allah. Makanya kalau misalkan panjenengan jadi pengurus RT, ya satu RT itu rumahnya udah di, di kertas itu udah didata. Pak Bejo nomornya ini, Pak ini lengkap satu RT itu nomornya. Kan gitu. Masya Allah itu pemimpin yang baik seperti itu. Nah, dan seterusnya. Nah, itu kalau kalau tetangga kepada masyarakat kepada kaum muslimin dan seterusnya kalau misalkan mau di apa, dibahas secara khusus lagi adab-adab yang diajarkan oleh Islam yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW sangat banyak sekali mulai dari tutur bicara kita harus lemah lembut kan gitu ya kemudian cara memandang kita cara berjalan kita cara makannya cara melihatnya itu kan semua diatur di dalam Islam agar tidak ada kesan kita merasa tinggi hati agar tidak ada orang salah sangka kemudian menilai kita itu sombong nggak boleh seperti itu wah Kecilnya aku melakukan ini, nggak bisa, nggak bisa. Oh, memang badanku gini. Kalau memang masih bisa diturunkan, kenapa tidak? Kita tidak bisa berpegang atau beralasan. Oh, kok biar aku cemeng ngomong ngomong ini kok, iya, nggak bisa mas. Tapi kalau udah belajar Islam ya, panjenengan yang menyesuaikan, bukan meminta orang lain menyesuaikan panjenengan. Kadang-kadang sekarang begini, barakallahu fiikum. Kadang-kadang kita akhirnya salah sangka. Oh, gaya banget yang melakukan ini. Tunjuk berak oh, Padahal memang dari kecil kayak itu berak diri ini. Kan itu, itu kan ya kan Mas Dito? Ada loh orang seperti itu. Kita udah salah sangka, harus dicekeli. Memang kayak gitu, udah diantemi misalkan sama pemuda kampung. Nggak boleh kan gitu ya. Tapi sebabnya apa? Ternyata adab-adab cara berjalan, cara memandang, cara berbicara, kan gitu, cara memutus pembicaraan orang dan seterusnya itu kan diajarkan di dalam Islam adat-adatnya. Itu yang kedua, sudah malam masalahnya. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, warajulun afifun mutaafifun du'iyalin. Nah, orang itu sebagai salah satu golongan penghuni surga, orang itu afif dan mutaafif. Afif itu dia sudah menjaga kehormatan dirinya dan mutaafif betul-betul berusaha memaksakan diri untuk menjaga kehormatan diri. Nah, Padahal dia orangnya butuh. Perlu. Dia memiliki tanggungan yang tidak sedikit. Tapi tidak pernah dia berwajah melas dengan harapan diberi oleh orang itu nggak mau dia. Nah, yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'afuf. Orang yang beriman sesungguhnya itu dia akan berusaha tampil menjaga iffah. Sehingga orang yang tidak paham, tidak ngerti, pasti menyangka wong itu sugih, orang ini kaya ini. Nggak pernah minta, nggak pernah sambat, nggak pernah dompleng, nggak pernah ini nebeng. Masya Allah dia jaga iffahnya. Padahal zu iyalin. Mungkin anak-anaknya banyak, dia tanggung orang tuanya, dia tanggung kakak-kakak dan adik-adiknya. Karena kakaknya perempuan, adiknya perempuan. Subhanallah. Ini calon penghuni surga. Calon penghuni surga. Diterangkan oleh Fadulatul Syekh Muhammad bin Salah Zaymin Rahimullah. dengan mengutip sabda Nabi alaihi salatu wasallam artinya demi menjaga harga diri martabat kita. Nah, mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk kemudian dijual pun harus siap. Nah, harus siap demi menjaga harga diri dan martabat kita. Nah, jangan sampai karena apa namanya keputusasaan atau barangkali kita sudah menyerah akhirnya nah seperti itu mengesankan bahwa kita memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, ya kalau contoh yang ekstrim sekarang, sekian banyak penipuan kan terjadi seperti itu. Penipuan itu terjadi seperti itu. Orangnya sudah cukup sebenarnya. Tapi tetap kemarin seperti Ramadan itu, wah pelaku-pelaku penipuan itu kalau dikumpulkan seluruh Indonesia banyak sekali. Jadi mengedarkan surat permohonan bantuan proposal pembangunan masjid dicap kepala desa, cap RT dan segala macam, capnya palsu, gawe cap tirosi dan itu. buat cap berapa mas? 25 ribu Cap biasa, lumayan cap biasa Kalau cap bagus malah nggak dipercaya mas Om kepala desa pelosok kok capek apik enggak? Capek ya enggak bagus ini. Ya. Kalau minta kalau capnya bagus mas nggak dipercaya itu. Sengaja dibuat yang biasa. Itu, itu kemarin yang di Solo tiga tahun itu nggak konangan itu. Pas yang terakhir ada nomor kepala desanya pas yang diminta itu konsolnya kepala desa telepon apa tenang masjidmu mungkin perlu bantuan orang lagi ini sudah telepon polsek diangkut ternyata sudah tiga tahun dia melakukan penipuan seperti itu nah, coba pakai atas nama masjid nah untuk alhamdulillah nah itu ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah tiga golongan penduduk surga yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dari sekian banyak golongan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu panjang lebar karena ini juga permulaan seperti yang disebutkan Pak moderator tadi, ya Pak Abuzan. Permulaan nggak usah panjang lebar. Yang sedikit ini kita pahami, kita renungkan dan kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan untuk kita semua.